Khonifuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita bahas sebagiannya sampai pada poin yang ke-395. Qala Muhammad ibn al-Hasan ibn Harun al-Musili rahimahullah Sa'altu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Aku bertanya pada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal jazakallahu khairan Imam Ahmad rahimahullah tentang ucapan Al-Qarabisi tokoh mubtadi' ahli bid'ah yang menyatakan nutqi bil Qur'ani makhluk. Bagaimana pendapat engkau wahai imam kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang berkata bahwa nutqi bil Qur'ani makhluk tentang seorang yang bernama Al-Karabisi yang berkata bahwa Quran yang aku baca atau bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, Qala li Abu Abdullah, kata Muhammad bin Hasan berkata kepadaku Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, Iyaka iyaka, wa hadzal karabisi, La tukallimhu. Wa la tukallim man yukallimhu. Arba'a marrat atau khamsa marrat. Diulang-ulang oleh Imam Ahmad empat kali atau lima kali. Iyaka iyaka wal karabisi. La tukallimhu. La tukallim man yukallimhu. Iyaka wal karabisi. La tukallimhu. Wa la tukallim man yukallimhu. Hati-hati engkau dengan karabisi. Jangan ajak bicara dia dan jangan ajak bicara orang yang mengajak bicara dia. Tahdirnya dua lapis. Tahdir kepada karabisi dan tahdir pada orang yang berbicara dengan karabisi. Yang masih mau bergaul sama dia. Yang masih mau duduk dengan dia. Padahal ucapan al-karabisi. Nutqi bil Qur'ani makhluk. Lafadku ketika baca Quran makhluk. Ini sesungguhnya syubhat. Sesungguhnya syubhat. Sebab dari satu sisi, para ulama menyatakan bahwa lafad kita ya makhluk. Ngomong apapun kalau lafad kita ya makhluk. Karena itu berkait dengan kita seorang makhluk. Barakallahu fikum. Tetapi kenapa Karabisi ketika menyatakan lafadku ketika baca Quran makhluk ditahdir oleh Imam Ahmad? rahimahullah. Karena itu adalah tadarruj ila jahmiyah. Itu adalah tadarruj ila jahmiyah. Bertahap untuk menjadi seorang jahmi. Barakallahu fikum. Kisahnya bahwa masa-masa ketika dipimpin di khalifahnya Al-Ma'mun maka keadaan naudzubillah betul-betul mengerikan. Jamiyah Mu'tazilah didukung oleh penguasa. Sehingga siapa yang menyatakan Al-Quran kalamullah ditangkap. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah ditangkap. Maka mereka tokoh-tokoh Mu'tazilah merajalela menyatakan Quran makhluk, Quran makhluk, Quran makhluk dan para ulama yang ditangkap, termasuk Imam Ahmad ditangkap. Tetapi setelah berganti khalifah dengan Al-Mutawakkil <clears throat> yang keempat maka mulai berubah keadaan. Imam Ahmad dibebaskan. Bahkan ditanya, kenapa engkau ditangkap? Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Apa alasanmu mengatakan begitu? Kenapa alasan Muhammad Imam Ahmad mengatakan demikian? Setelah Imam Ahmad menjawab bahwasanya aku hanya menyatakan apa yang dikatakan oleh salaf dan aku tidak menyatakan apapun yang tidak dikatakan oleh salaf. Saya bertanya pada mereka, apakah salah pernah menyatakan demikian? Ketika dikatakan tidak, kata Imam kalau begitu, apa salahku? Untuk tidak berkata, apa yang salahku tidak berkata. Maka penguasa mendukung Imam Ahmad. Engkau benar engkau benar. Dibebaskan oleh Allah. Keadaan berubah. Mulai ahlu sunnah berbicara Quran kalamullah, Quran kalamullah. Sedangkan mereka yang jahmiyah nggak berani lagi menyatakan Quran makhluk. Ketika tidak berani mengatakan Quran makhluk, muncul ucapan karabisi. Saya nggak mengatakan Quran makhluk. Saya menyatakan nutki fil Quran makhluk. Saya nggak mengatakan Quran makhluk, tapi mengatakan lafaz saya Ketika baca Quran makhluk. Ya kan? Sama saya ketika baca Quran makhluk kan? Para muslimin yang awam akan tertipu. E, lafadzmu ketika baca Quran, ya, iya makhluk. Nah, jadi Quran yang saya baca pasti makhluk kan? Jadi Quran makhluk. Lihat khonibin azakullah bertahan. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana ucapan karabis yang menyatakan nutqi bil Qur'ani makhluk. Imam Ahmad menjawabnya dengan tahdir iyyaka wal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Hati-hati engkau dari al-karabisi. Jangan ajak bicara dia dan jangan ajak bicara orang yang berbicara sama dia. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena subhat-subhat tadi khattafah. Subhat-subhat tadi akan menyambar dan akan memakan korban. Sehingga dia kan ajak bicara dia. Demikian pula jangan ajak bicara yang orang yang berbicara sama dia. Karena selalu bawa PR. Selalu bawa PR. Qala Ayub Siqtiyani rahimahullah. Qala li Abu Qilabah. Berkata kepada Abu Qilabah. La tumakkin ashab al-ahwa'i min sam'ik. Fayanmudu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak. Kata Ibnu Syaqtiyani berkata kepada Abu Qilabah rahimahullah, "Jangan engkau berikan kesempatan pada ahlul ahwa dengan pendengaran kalian." Jangan berikan pendengaran kalian pada ahlul ahwa. Kenapa? Kata beliau, fayanbudu fihi masya'u. Allah karena mereka akan menuangkan di telingamu apa yang mereka suka dan kemudian masuk dalam hatimu fayughayyiru qalbak akhirnya mereka akan merubah hatimu jangan berikan kesempatan dengan telingamu jangan berikan telingamu untuk mereka nanti mereka akan menuangkan sekian perkara yang mereka mau sekian subat yang mereka sukai yang akhirnya akan merubah hatimu kalau pakai iya pertanyaan, bagaimana kalau kita diskusi, berdebat? Apa maknanya berdebat? Apa maknanya diskusi? Gantian dengar kan gitu. Sekarang kamu yang dengar, mereka yang ngomong. Kamu dengar dengan baik. Habis itu kamu ngomong, mereka dengar. Berarti kamu tumakin ahlal bid'ati bisam'ik Berarti engkau memberikan kesempatan pada hal-hal bid'ah untuk menuangkan di telingamu masya'u. Jangan. Jangan. Kamu sampaikan mereka kalau mereka mau dengar alhamdulillah. Kalau enggak urusan mereka. Kita sampaikan. Adapun kita tidak mau dengar dari mereka. Loh itu kan curang. Apa maksudnya curang? Karena mereka menganggap sama. Kita harus adil. Kita dengarkan mereka, mereka dengar kita. Tidak sama. Bagaimana dikatakan adil menyamakan sesuatu yang tidak sama? Kita menyampaikan kalau kalau Rasul, mereka menyampaikan syubuhat, tipuan-tipuan, kesesatan-kesesatan. Kalau kita perlakukan dengan sama, itu yang tidak adil. Kita harus adil dong. Dia mendengarkan kita, kita mendengarkan dia juga. Itu bukan adil namanya. Itu kebodohan. Kenapa menyamakan dua perkara yang sangat berbeda? Abbalana wal huda bimbingan hidayah dari qala Allah wa qala Rasul dengan syubhat yang mereka tebarkan. Enggak sama barakallahu fikum. Sehingga kata beliau kata Abu Qilabah la tumakkin ashabal ahwa'i min sam'ik. Jangan berikan telingamu untuk mereka. Jangan biarkan mereka memasukkan di telingamu masya'u karena fayughayyiru qalbak akan merubah hatimu. Kata Uthman bin Zaidah berkata Uthman bin Zaidah rahimahullah. Awsani Sufyan. Kala la tukhalat sahiba bid'atin. Kata Uthman bin Zaidah, Sufyan menasihati aku, memberikan wasiat, pesan. Apa pesannya? La tukhalat sahiba bid'atin. Jangan engkau bergaul dengan pemilik kebid'ahan jangan engkau bergaul dengan pemilik kebinahan. Orang yang memiliki kebinahan saja sudah berbahaya. Apalagi kalau dia mubtadi umbal. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mata Bishr al-Marrisi. Wa khalafahu Husain al-Karabisi. Ahmad bin Hanbal menyebutkan dengan ta'yin dengan namanya telah mati Bishr al-Marisi wa khalafahu Husain al-Karrabisi padahal keduanya secara istilah berbeda tapi beliau samakan sudah mati Bishr al-Marisi seorang yang berpemikiran Mu'tazilah yang berbicara bahwa Quran makhluk Allah nggak memiliki sifat kalam tapi Allah menciptakan kalam setelah mati Bishr al-Marisi ternyata digantikan sekarang oleh Hussein Al-Karabisi. Karena bila lihat. Disamakan Hussein Al-Karabisi dengan Bishr Merisi. Padahal Hussein Al-Karabisi dengan bahasa yang lain. Dengan istilah yang baru. Bukan mengatakan Quran makhluk. Menyatakan nutqi bil Qur'ani makhluk. Bukan menyatakan Quran makhluk. Tapi ucapanku ketika baca Quran makhluk. Ini sama dengan gurunya, sama dengan Bishr al-Marisi. Mata Bishr al-Marisi khalafahu Husain al-Karabisi. Sudah mati Bishr al-Marisi, ternyata digantikan sekarang oleh Husain al-Karabisi. Hua hua, Pemikirannya sama, kesesatannya sama. Sehingga barakallahu fikum, jangan kalian tertipu dengan istilah-istilah yang baru. Mati Hasan al-Banna, digantikan oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Apa bedanya? Lu tapi kalimatnya beda. Kalimatnya beda tapi muatannya sama. Barakallahu fikum. Kalau Hasan al-Banna menyatakan pentingnya takafah Islamiyah. Kalau Abdurrahman Abdul Khalid pentingnya sifatul asr. Apa bedanya? Takafah wawasan, sifatul asr kekinian. Isyarat bainahuma. Cuma beda istilah. Sama juga dengan Suriyin yang menyatakan perlunya fiqhul wakil memahami keadaan. Dari zaman ikhwan muslimin sakafa, dari zaman Hamad Abdul Qaliknya sifatul asr, mereka yang menyatakan dengan istilah baru lagi. Fiqhul wakil. Barakallahu fikum. Tujuannya sama. Mengangkat tokoh-tokoh mereka menjatuhkan ulama. Memang alim. Memang hafid Quran dengan tafsirnya Ahlul hadis, Masya Allah. Tapi sayang, nggak ngerti kekeluargaan. Ucapan Abdurrahman al Khalid sama. Mereka alim. Beliau seperti perusahaan yang berjalan. Ketika Abdurrahman al Khalid memuji salah seorang ulama kita. Tapi cetakannya cetakan lama yang perlu direvisi karena tidak memiliki sifatul asr, sifat kekinian. Yang dibicarakan selalu ucapan-ucapan lama yang sudah sirna. Sekarang muncul perkara baru yang perlu dibahas katanya. Maksudnya jangan baca ucapan ulama yang dulu. Baca saja ucapan saya gitu kan. Barakallahu fikum sama persis dengan Hasan al-Banna dan kawan-kawannya dari khonul muslimin. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, mati Bishr al-Merizi digantikan oleh Husain al-Karabisi. Sama. Tidak pakai kinayah-kinayah, tidak pakai ungkapan-ungkapan ada seorang. Nah, tapi sebutkan Bishr al-Marisi, Husain al-Karabisi dengan namanya. Al-Biryabi rahimahullah. Karena Sufyan al-Thawri yanhani an mujalasati fulan, yani rajulan min ahli al-bid'ah. Kata Al-Firyadi, Sufyan Tsauri pernah menasehatiku. Yanhani melarang aku untuk bermajlis dengan si fulan. ini seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Dilarang untuk bermajlis dengan si fulan seorang dari ahlul bid'ah. Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Fudail ibn Iyad menyatakan adraktu khiyaran nas. Aku menemui sekian banyak manusia pilihan. Manusia baik, khiyar, manusia yang khair, manusia pilihan. Aku temui sekian banyak orang-orang baik, kulluhum ashabus sunnah, semuanya ahlus sunnah, ashabus sunnah. Wa kulluhum yanhauna an ashabil bidah dan semuanya melarang, memperingatkan dari ahlul bidah. Lihat ucapan Fudail bin Iyadh yang dibesarkan oleh kaum sufi. Fubail bin seorang yang zuhud, seorang yang begini. Ternyata masalah seperti ini sama. Tidak bertentangan antara zuhud dengan peringatan dari kesesatan. Tidak bertentangan antara zuhud dengan peringatan dari bahaya ahlul bid'ah. Belakangan ini saja yang menganggap kalau zuhud itu tidak membicarakan ahlul bid'ah. Kalau membicarakan ahlul bidah, hati-hati dari mereka, hati dari mereka, hati dari fulan, fulan apalagi nyebut nama, dikatakan ukuran oh, zuhud dia. Itu ikhwan ibn racun. Racun dunia yang disebarkan oleh kaum sufi. Dan memang yang lebih mendominasi di orang timur sini adalah pemikiran sufi ya. Akui saja memang sudah merata ya, dari dulu. Sehingga yang namanya baik itu kalau nggak menyebutkan kesesatan orang lain, nah, itu baik. Udahlah, jangan bicarakan orang lain. Itu yang paling soleh. Kalau menyatakan fulan syi'i, fulan rafidhi, fulan khawarij, fulan mubtadi' dhalat, hati-hati dari dia dikatakan ah ustaznya kurang beradab, kurang berakhlak. Kacamata yang dipakai kacamata dulu, kacamata sufiyah, kacamata yang memang sudah mereka terima sejak Abu Anjadju dari nenek moyangnya seperti itu. Padahal ternyata Fudail bin Iyad menyatakan aku temui orang-orang baik dari para ulama, orang-orang yang merupakan khiyarun nas, kulluhum ashabus sunnah, semuanya ashabus sunnah dan semuanya memperingatkan dari ahlul bid'ah. Sama semuanya memperingatkan dari ahlul bid'ah. Kalau dengan tahzir kemudian terpecah, jangan disalahkan yang mentahdir dianggap memecah belah. Jangan berpikir dengan cara berpikirnya Ruhailiyah, Al-Halabiyah. Jangan berpikir dengan pikirannya Abul Hasan atau Anda Naruh. Hati-hati. Mereka <clears throat> menyatakan dengan istilah-istilah, ucapan-ucapan yang seakan-akan nasihat. Bahkan judulnya nasihat. Judulnya nasihat pada para pemuda. Bahwa janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian saling bantah membantah, janganlah kalian begitu. Sesungguhnya kalimat awalnya bagus. Kalau jangan berpecah belah kita juga senang. Kita berharap untuk kaum muslimin jangan berpecah belah. Tetapi kalimat-kalimatnya berikutnya cenderung menyalahkan yang berbicara bahwa ini menyimpang, ini sesat. Dianggap itu yang belah. Kalau memang mau menasehati, nasehatilah orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Yaitu orang yang menyebarkan syubhat-syubhat, yang menyebarkan kebinahan-kebinahan, yang menyebarkan ajaran-ajaran hizbiyah. Ini yang memecah belah. Kalau orang yang memperingatkan hati-hati ini hizbiyah, Hati-hati ini balalah. Hati-hati ini adalah pemikiran ikhwaniyah, sururiyah. Maka ini orang yang menasehati agar kembali kepada kebenaran. Itu bukan pemecah belah sama sekali. Ganti kacamatanya. Ganti kacamata ahli sunnah. Kacamata para ulama. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Yang juga tokoh yang dibesarkan oleh kaum sufi. Qala ibn Mubarak, Qala ibn Mubarak. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Iya ka tajlis ma sahibi bid'ah." Hati-hati engkau jangan duduk dengan sahibi bid'ah. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama zahid yang sangat unik. Kenapa? Karena beliau mengumpulkan zuhud dengan jihad. Biasanya yang zuhud tidak menonjol dalam jihad. Karena ternyata Ibnu Mubarak seorang yang zuhud, alim. Tetapi ketika berjihad yang paling depan. Walaupun jihadnya belum fardu ain, masih fardu kifayah. Yang kalau dia nggak berangkat tak apa-apa. Sehingga para ashabu, murid-muridnya dan sebagainya mengatakan, "Ya Syekh, ya Imam, engkau jangan berangkat. Kalau engkau terbunuh, sama siapa kami akan belajar?" Diperingatkan oleh semuanya, jangan berangkat, jangan berangkat. Karena ini bukan fardu ain. Masih jihad yang fardu kifayah. Cukup mereka berangkat, engkau jangan. Ternyata ketika berperang, beliau paling depan dengan tutupan lisan. Dengan sorbannya tertutup. Enggak ada yang tahu kalau Ibnu Mubarak paling depan. Sampai ketika tahu, ya Syekh, ya Imam, aku sudah peringatkan kau jangan berangkat, ternyata engkau paling depan. Ini khadidina azakumullah, rahimahullah, maka dikatakan beliau sangat pantas untuk menulis kitabul jihad. Karena memang belum menulis kitab jihad. Dan beliau paling pantas untuk menulisnya. Qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Idza laqita sahib bid'atin fi tariqin fakhudh bi tariqin akhar. Kalau engkau bertemu dengan sahib bid'ah, pemilik kesesatan kebid'ahan di satu jalan, maka ambil jalan lain. Fakhudh tariq akhar. Fakhudh tariqan akhar atau tariqan akhar ambil jalan yang lain wa kadza qala Fudail bin Iyad demikian pula berkata Fudail bin Iyad rahimahullah Qala Muqatil bin Muhammad Qala bin Allah. apa kira-kira hikmahnya ketemu satu jalan cari jalan lain khawatir mereka menyapamu kamu nggak bisa membantah nggak enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apa kabar? Oh, sudah lama nggak ketemu. Hah? Habis itu tanya apa? <laughs> Kenapa nggak hadir kemarin? Kan ada mulai ya. nyebutkan kalimat-kalimat syubhatnya. Kamunya mau tutup telinga? Kayak tahu si Kaisan nggak berani. Ya. Kalau para ulama, Ima apa? wa ima amsi. Ya. Ima engkau yang pergi atau aku yang, aku yang pergi. Kita kan nggak bisa. Ya sudah cari jalan lain saja. Fakhud tariqan akhar. Qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Qala Muqatil ibn Muhammad rahimahullah. Qala li Abdurrahman ibn Mahdi. Kata Muqatil ibn Muhammad berkata kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya Abul Hasan, la tujalis haulai ashab al-bid'ah. Inna haula yuftuna fi ma ta'jaz anhu al-malaika. Berkata kepadaku Abu Rahman Ibn Mahdi kata Muqatil. Ya Abul Hasan, jangan engkau duduk bermajlis dengan ashabul bidah. Karena sungguhnya mereka bisa berfatwa dengan sesuatu yang malaikat saja tidak sanggup. Qul inna mereka terlalu lancang, terlalu berani. Yang malaikat saja tidak berani menjawab, mereka menjawab. Para malaikat saja menyatakan tidak tahu, mereka tahu. Ini ashab al-bidah. Kalau kalian dengar bagaimana ucapan Syiah sabah? mereka menyatakan sadaqah. Abdurrahman ibn Mahdi. Benar sekali udah Abdurrahman ibn Mahdi. Sampai dikatakan bahwa Jibril berkhianat kata mereka. Salah Mestinya jangan kirimkan wahyu kepada Muhammad, kirimkan pada Ali. Kalam, jamiah. Ucapan yang mengerikan. Terucap dari mulut mereka. Demikian pula apalagi para sahabat. Kalau malaikat saja disalahkan, apalagi malaikat. Apalagi kalau para malaikat saja disalahkan, apalagi para sahabat. Utsman bin Affan dikatakan ta'assub oleh Syekh Qutb dikatakan lebih mementingkan sukunya sendiri. Korupsi, kolusi. Haji. Kok lancangnya? Padahal khulafah Rasyidin. Beliau itu. Dan sepakat ijma seluruh para sahabat para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Tiba-tiba datang Said Kutub mencerca. Iya. Mencerca Uthman. Ya'fan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah. Rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa'i. Wa la tujadiluhum. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. Dan jangan berdebat dengan mereka. Jangan berdebat dengan mereka. Fa innila aman an yaghmisukum fi dalalatihim. Karena aku merasa tidak aman. Khawatir mereka akan menjerumuskan kalian pada kesesatan mereka au yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun atau menyamarkan atas kalian apa yang tadinya kalian sudah tahu. Tadi sudah yakin. Begitu ketemu mereka, kabur lagi. Tadinya kamu mantap, setelah ketemu mereka, setinggal karuan. Tadinya, pokoknya para sahabat udul. Para sahabat itu adil. Para sahabat begini, begini, begini. Keutamaan, keutamaan. Begitu dudukan mereka, iya ya, apa benar? Ini penyakit. Walaupun kamu belum terbawa mereka, keyakinan kamu sudah mulai berkurang. Keyakinan kamu sudah mulai berkurang. Berarti duduk dengan ahlul bid'ah merusak akidah. Merusak keyakinanmu. membuat keyakinanmu bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah lemah. Duduk dengan ahlul bid'ah mempertanyakan tentang kebangkitan, tentang kubur. Apa ada adab kubur? Masa orang mati sudah tidak ada rohnya bisa merasakan. Nanti setelah dibangkitkan baru. Jadi adab kubur tidak ada. Mulai ragu. Akhirnya keyakinannya berkurang. Kalau ragu artinya keyakinannya berkurang. Dan ini barakallahu fikum adalah penyakit. Akibat duduk dengan ashabul ahwa maka kata Abu Qilab, la tujalisu, jangan urusan ashabul ahwa'i, wa la tujadiluhum dan jangan kamu berbantahan, berdebat dengan mereka. Jangan berdiskusi dengan mereka. Fa inilah aman karena aku tidak merasa aman kalau mereka akan menjerumuskan engkau ke dalam kesesatan mereka atau mengkaburkan apa yang tadinya sudah jelas bagi kalian. Jadi, ya. dari kitab-kitab Para ulama seperti Al-Ibana Al-Lalikai, Usul Iqtiqad Al-Sunnah wa Jamaah, dan kitab al Hilyah, Ibn Aim, wal Iqtiqad dan Sya'abul Iman. Qanifidin a'azakumullah. Berkata Fudil Ibn Iyad, La tajlis ma sahib bid'atin fa inni akhaf an yanzil, atau an tanzil, alaikal la'nah. Fudil Ibn Iyad sampai menyatakan dengan la'nah dan berkata, jangan kau duduk dengan sahib bid'ah. Karena aku khawatir akan turun kepada kalian laknat. Dilaknat mereka ahlul bid'ah dan engkau ada di situ. Dilaknat mereka ahlul bid'ah sedangkan engkau bermajlis dengan mereka. Maka kata Hudal ibn Iyad, hati-hati jangan duduk bersama mereka. Aku khawatir akan turun laknat pada kalian. Ini juga disebutkan dalam ibanah dalam usul kepada al-sunnah wal jamaah oleh Imam Hibatullah al-Lalikai dan dalam Syu'abul Iman dan juga dalam tarikh Dimashq. Waqala dan berkata pula beliau, "Ihzaru ad-dukhul 'ala ashabil bid'ah." Hati-hati kalian jangan masuk pada ashabil bid'ah, fa innahum yasudduna 'anil haqq. Hati-hati hindarilah kalian jangan masuk kepada mereka ashabul bid'ah. Karena sungguhnya mereka yang yasudduna 'anil haq, karena mereka menghalangi dari kebenaran. Menghalangi dari kebenaran. Bagaimana menghalangi dari kebenaran? Dengan syubhat-syubhatnya tadi. Kamu mendengarkan nasihat para ulama, kata si ahli bid'ah, kamu jangan terima-terima saja. Ulama itu kan manusia, bukan nabi, bukan wahyu. Terus harus diterima gitu. Pokoknya kalau ucapan syahadat harus terima. Lihat ya, ya sudah, menghalangi dari kebenaran. Disampaikan lagi dengan ucapan syekh yang lain. Ya, khimah syekh itu berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan pada dia, pada mereka. Tergantung siapa yang mendekatinya. Astagfirullah, melecehkan para ulama. Artinya kamu jangan dengan mereka. Ini sama barakallahu wikum dengan ucapan-ucapan tadi. Ikhwaniyah atau Rahmanul Khalif dengan Surafiyah atau seperti Sururiyah sama. Para ulama itu tidak mengerti fikul waka. Tidak mengerti situasi dan kondisi. Tidak mengerti sifatul asr. Maka fatwanya nggak bisa diterima. Karena mereka nggak tahu keadaan kita ya sebenarnya. Kalau kata Yahya Al-Hajuri, Ahlu Makkah, Adra ya, kita penduduk maka lebih tahu tentang apa yang ada di sini. Maksudnya kita penduduk Yaman, kita lebih tahu tentang apa yang di Yaman. Maksud lebih tahu dari Syekh Rabi, dari Masyaikh Kibar. Ya sudah. Kalau gitu kamu berfatwa sendiri untukmu sendiri pakai sendiri. Qul Rata-rata ashabul ahwa memiliki jawaban-jawaban seperti itu. Allah dikatakan selanjutnya, kala Muhammad ibn Muslim rahimahullah أوحى الله إلى موسى بن عمران ألا تجلس أهل الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار Kata Muhammad bin Muslim rahimahullah, Allah mewahyukan pada Musa bin Imran, janganlah kalian duduk dengan ashabul ahwa, karena niscaya engkau akan dengar dari mereka satu kalimat yang akan menyakiti engkau, menyesatkan engkau, dan memasukkan engkau dalam neraka. Demikian yang dinukilkan oleh Ibn Wabbah. Qala Ibrahim al nukhai rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum tadhhab bi nuril iman qulub Kata Ibrahim An-Nukhai, hendaklah kalian jangan bermajlis dengan ashabul ahwa, dengan ahli bid'ah. Karena sungguhnya bermajlis dengan mereka akan menghilangkan nur, akan menghilangkan cahaya keimanan dari hati-hati kalian. Cahaya keimanan akan redup, akan redup, akan redup. Wa tuslab mahasidul wujuh. Dan akan dicabut mahasidul wujuh. Kecerahan wajahnya. Cahaya di wajahnya. Wa turisul bugdah biqulubil mu'minin dan akan mewariskan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Hati-hati bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, kata Ibrahim An-Nukhai, karena memiliki sekian kejelekan-kejelekan, sekian mabarat. Mabarat pertama, tudhib binuril iman, akan menghilangkan cahaya iman. Yang kedua, akan hilang mahasinul wujuh, indahnya wajah. Yang ketiga, turisul bughdha akan mewariskan kebencian pada orang-orang beriman. Orang beriman akan tidak suka, benci pada dia. Karena dia duduk dengan ashabul bid'ah. Bagaimana? Kalau kalian para pencinta sunnah melihat ada seseorang yang duduk dengan musuh sunnah, kira-kira bagaimana? Cekir apa enggak cekir? Jangankan masalah agama, masalah pribadi saja kamu punya pertikaian pribadi dengan si fulan. Sudah permusuhan. Teman kamu akrab-akraban dengan dia. Bagaimana perasaanmu? Cengkel, Kamu ada apa dulu sama dia? Itu kan musuh saya. Itu masalah dunia, barakallahu fikum. Apalagi masalah agama, ahlul sunnah yang cinta pada sunnah, pasti akan benci kepada kebid'ahan wa balalah dan pasti benci pada ahlul bid'ah. Tiba-tiba ada orang yang duduk yang mengaku ahlul sunnah, mengaku salafi, duduk bersama mereka. Apa nggak nyengkel? Turisul bughd. Turisul bughd akan mewariskan kebencian di hati mukminin. Ini orang kurang ajar. Mengaku ahlus sunnah tapi berakrab-akraban dengan mereka. Padahal dia Baru lidahnya belum kering. Habis mencaci maki ahlu sunnah. Mengejek salafiyin. Mengejek para ulama. Kemudian kamu tuh bersamanya. Turisul bughdah. Mesti akan mewariskan kebencian pada orang-orang yang beriman. Demikian dinukilkan dalam kitab Al-Ibanah. Al-Subjian. Qala Salamah ibn Alqamah rahimahullah karena Muhammad bin Sirin yanha 'anil kalami wa mujalasati ahli al-ahwa. Kata Salamah bin Al-Qamah bahwasanya Muhammad bin Sirin melarang untuk bermajlis dan berbicara dengan ahli al ahwa. Kalimat-kalimatnya walaupun mirip-mirip-mirip tetapi perlu dicatat ucapan ulama yang berbeda-beda. Untuk menunjukkan bahwa mereka semua sepakat dari madhab-madhab fikih yang berbeda-beda ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki. Dengan keadaan yang berbeda-beda, apakah terkenal di bidang tafsir, terkenal di bidang haji, atau terkenal dalam bidang lainnya, bahkan terkenal dalam zuhudnya, ucapannya sama. Peringatan dari ashabul ahwa. Jangan duduk bersama mereka, jangan berbicara dengan mereka. Apalagi Muhammad bin Sirin rahimahullah Yana anil kalam wa mujalasati ahlil hawa. Jangan berbicara kata beliau dengan ahli ahwa dan jangan bermajlis dengan mereka. Wa qala Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Dan juga perhatikan, walaupun kalimatnya sama jangan duduk dengan ashabul ahwa, tetapi alasannya sekian banyak. Yang semuanya benar. Artinya bermajlis dengan ashabul hawa memiliki sekian kejelekan. Akan mematikan hati, akan memakan cahaya iman dari hati, akan memberikan kebencian kaum mukminin. Sampai disebutkan di sini, aku antar Aku khawatir akan murtad, akan berpaling hati-hatimu. Kok seram sekali, Zat? Tidak serem? Wajar. Kenapa wajar? Karena tidaklah seorang mukmin tiba-tiba menjadi kafir kecuali atau hampir-hampir selalu karena kebid'ahan. Kalau bukan karena kebid'ahan, dia sudah masuk Islam. Tidak mungkin, ah, nggak jadi gitu. Hampir tidak ada. Yang sering kali masuk dengan keyakinan Islam yang benar, tetapi keluar dengan kesesatan-kesesatan bid'ah. Yang semakin besar, semakin besar, berikut kebidahan sufi berakhir dengan pehdatul wujud, kafir. Atau hululiyah, kafir. Yang menyatakan Allah di mana-mana dan bersama setiap sesuatu, kafir. Orang yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya, sampai menyatakan ana rabbuk, ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi. Astagfirullah. Ana akhluqul arsh, aku yang menciptakan arsh. Ana arfa'us sama' Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu ucapan bin Hafid. Sufi di Yaman sana. Ketika sihirnya tunjukkan pada masyayikh, ada kufur. Ucapan kufur. Adapun pengikutnya, peng, pengagumnya menyatakan break-break atau mabruk-mabruk atau mubarak-mubarak. Yang mananya selamat, selamat, selamat. Kenapa? Karena mereka menganggap berarti syekh saya ini sudah menyatu dengan Tuhan. Sehingga ucapannya ucapan Tuhan menyatu dengan Allah. Berarti ucapannya ucapan Allah, aku mengangkat arus. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti Allah sudah menyatu dengan dia. Oh, selamat, selamat engkau, selamat engkau. Dianggap hebat. Diperdengarkan pada para ulama, dianggap kafir, murtad. Ini kafir, ini kafir. Tasyayyu yang tadinya menyatakan menurut saya, Ali yang mestinya menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Awalnya itu. Kebidahan. Menyelisihi seluruh para sahabat. Kemudian bahkan semestinya dia yang jadi nabi. Bahkan semestinya dia yang dekat harus kita sembah karena dia ilah. Muncul apa enggak muncul? Muncul zaman Ali masih hidup. Yang menyatakan Ali Tuhan kami. Barakallahu fikum. Maka tidak salah Ucapan Ibrahim Nah itu jadi soal al ahwa. Jangan duduk dengan al bid'ah. al bid'ah. al ahwa. Inni akhaf antar tartadda qulubukum. Aku khawatir akan murtad hati kalian akan berpaling. Yang tadinya begini tiba-tiba berubah. Yang tadinya percaya jadi nggak percaya. Yang tadinya mukmin jadi kafir. Yang tadinya yakin jadi ragu. Tartad Qala al-Fadhil bin Iyad rahimahullah sahibul bid'ah la ta'manhu ala dini. Kata Fadhil bin Iyad, sahibul bid'ah jangan kau jadikan orang yang kau percaya dalam agamamu. La ta'man ala dinika. Jangan percayakan agamamu padanya. Saya ulangi ucapan Fadhil bin Iyad. Ahlul bid'ah jangan engkau mempercayai mereka dalam masalah agamamu. Ini jangan engkau ngambil ilmu dari mereka. Jangan percaya. Wala fi amrik. Dan jangan ajak musyawarah dalam urusanmu. Jangan minta pendapatnya. Bagaimana sebaiknya ya? Jangan tanya sama mereka. Tidak aman. Wala tajlis ilai. Dan jangan engkau bermajlis kepadanya faman jalasa ila sahibi bid'atin warasahu Allahul ama siapa yang bermajlis dengan ahli bid'ah sahibi bid'ah maka warasahu Allahul ama Allah akan warisan kepadanya kebutaan buta dia padahal matanya bisa melihat tapi buta tidak bisa melihat kebenaran seakan-akan ahli bid'ah itu meletakkan di matamu filter sehingga kamu melihat sesuatu, semuanya salah. Kasih filter biru, biru semua. Para ulama, asatidah, ikhwan-ikhwan Allah sudah memperingatkan, ini putih bersih. Enggak biru kok. Biru. Kenapa? Karena dia duduk dengan ahli bid'ah. Dan kemudian masuk pikiran ahli bid'ah, jadi filter di, di matanya. Enggak kok. Menurut saya biru. Saya sudah lihat biru kacamatamu buka tubuh. Apa maknanya? Maknanya pikiran bid'ahmu buang dulu. Ini namanya perkara dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah mengingatkan yang salah supaya jadi benar. Enggak kok. Menurut mata saya ini perpecahan. Ini macam belah. Kamu tuh menyebabkan pecah belah. Tadinya kita bersatu, sejak datang engkau jadi pecah. Diterangkan oleh sekian dalil ucapan ulama, nggak paham-paham. Enggak, menurut saya ini perpecahan. Oh, repot. Ternyata akibat dia bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun. Sehingga pandangan dia tentang persatuan dan perpecahan sudah salah. Sudah salah. Dianggap kalau mereka akur-akuran saja, walaupun berbeda-beda alirannya, pemahamannya, itu persatuan menurut mereka. Ya repot, nggak akan bisa paham mereka. Ketika kita luruskan nggak ngerti-ngerti. Enggak, pokoknya gara-gara kamu kita jadi bermusuhan, jadi pecah. Tadinya Masya Allah aman-aman saja. Sejak datangnya dakwah-dakwah ini tadi. Maksud dakwah salah, Jadi pecah. Allah ternyata memang ada filternya. Sulit untuk memahami kebenaran. Warasahullahu al Diwariskan oleh Allah padanya kebutaan. Nggak bisa melihat kebenaran sama sekali. Padahal kalau dia kalau Allah kalau Rasul dia baca ucapan para ulama sederhana saja. Ajak orang kepada kebenaran. Kalau salah katakan kamu salah kembali kepada kebenaran selesai. Eh, jangan bayangkan bagaimana supaya bersatu, bagaimana supaya bersatu. Mempersatukan sekian banyak aliran yang berbeda. Tak bisa. Itu hizbiyah namanya. Ingin mengakurkan sekian banyak pemahaman yang berbeda-beda. Itu sama dengan seluruh partai yang ada. Partai-partai politik sama pengennya menyatukan semua bineka tunggal ika agama dakwah bukan hizbiyah dakwah tauhid dakwah sunnah dakwah salafiyah bukan hizbiyah sehingga jangan berpikir bagaimana bisa mengakurkan semua kelompok yang berbeda-beda pemahamannya kita berbicara kembalilah kepada pemahaman yang benar kalau ada pemahaman yang menyimpang kita peringatkan hati-hati dari pemahaman yang menyimpang selesai gampang semuanya dipahami dakwah salafiyah ini Qala Ali ibn Syaqiq. Oh, ah, ada yang kelewat. Qala Muzahim. Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah ibn Khafan. Rahimahullah. Qala li ammi suhu. Berkata kepadaku, pamanku dan aku katanyakan kepadanya. Maksudnya Ahmad bin Hanbal, paman beliau. Aku tanyakan kepadanya Anil Karabisi. Bagaimana tentang dia, orang ini, Al-Karabisi. فقال mubtadi' dikatakan mubtadi' dengan tegas dan tidak menganggapnya pecah belah. Qala Abdus bin Malik al-Attar rahimahullah. Sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqulu usul sunnah indana wa dzakara minha wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Kata Abdus bin Malik al-Attar, aku mendengar Abu Abdullah, yang Imam Ahmad berkata, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah ini, ini, ini, sampai pada poin, wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Prinsip-prinsip sunnah adalah, diantaranya, meninggalkan untuk bermajlis dengan ashabul ahwa. Qala Yusuf bin Asbat rahimahullah. Kana li Eh, Karena abi qadariyan. Bahwasanya bapakku, kata Yusuf bin Asbab, adalah seorang qadari. Seorang qadari, yakni berpemikiran qadariyah. Wa akhwali rafid. Sedangkan saudara-saudara dari ibuku, orang-orang syiah rafidah. Fa'anqadhani Allah bi Sufyan dan Allah selamatkan aku dengan Sufyan. Seperti Sufyan bin Tawri rahimahullah. Lihat bapaknya Qadariyah. Saudara-saudaranya, paman-pamannya Rawafid, Rafidah. Fa'an qadarillah dan Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan. Disebab dengan sebab Sufyan dan saudara rahmatullah. Apa kira-kira? Dengan cara apa Sufyan menyelamatkan orang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul untuk berhati-hati untuk menjauhi qadariyah dan rawafid. Kenapa? Berkata Ja'far bin Abi Uthman Al-Tayalisi rahimahullah. Sami'tu Yahya bin Ma'in wa qila lahu. Aku mendengar Yahya bin Ma'in ketika dikatakan kepadanya. Inna Husainan Al-Karabisi yatakallam fi Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya Husain Al-Karabisi berbicara tentang Ahmad bin Hanbal. ini menjelekkan Ahmad bin Hanbal. Maka berkatalah Yahya bin Ma'in. Man Husain Al-Karabisi? Siapa Husain Al-Karabisi? Allah. Innama yatakallam fin nasi ashkaluhum. Yantil Husain. Wa yartafi Ahmad. Kata Yahya bin Ma'in. Siapa Husain Al-Karabisi? Allah." Semoga Allah melaknatnya. Innama yatakallam fin nasi ashkaluhum. Sesungguhnya yang berbicara tentang Imam Ahmad, tentang Ahmad bin Hanbal, ada orang yang kayak gitu. Orang yang kayak Karabisi, amsaluh yang semodel dia. til Husain wa yartafi Ahmad. Husain jatuh rendah dan Ahmad yang naik. Yang lebih mulia. Jam berapa sekarang? Bismillah. Kok sudah? Sudah ngantuk. Hmm? Qala Ja'far maknanya yantal yani yanzil turun وهو الدردي الذي في أسفل dan Gardi itu khamirah allati tutrak al asir kalau kamu lihat jus itu biasanya ada yang ngendap di bawah kan itu dardi namanya dan selalu dia turun Tanda. itu yantil namanya Yantil Husain. Husain jatuh. Bawah. Sedangkan Ahmad mulia. Qala Ali bin Syaqiq. Rahimahullah. Samit Abdullah bin Mubarak. Rahimahullah yaqul ala ru'usin nas. Berkata Abdullah bin Mubarak di depan sekian banyak manusia. Da'u Amr عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف tinggalkanlah hadis dari Amr bin Sabit karena dia mencerca salah. Disebutkan namanya, disebutkan sebabnya dan diperingatkan jangan ambil hadis dari dia. Ini Ibn Mubarak terhadap Amr bin Thabit. Kaifa law kharaja Ibn Mubarak fina? Bagaimana kita kira-kira kalau Ibn Mubarak ada di tengah kita? Mana yaqulu fi man yaf'an fi sahabati Rasulullah? Bagaimana pendapatnya kalau ada seseorang yang mencerca sahabat Rasulullah SAW? Wa yatakallam fihim kalaman raji. Kalaman ya. Dan berbicara tentang Utsman dengan ucapan yang jelek. Berbicara tentang Nabi, Nabi Musa dengan ucapan yang jelek. Atau seperti Maududi yang mencerca khalifah Muawiyah radhiyallahu taala anhu mencerca Amr bin As. Gimana? Karena Abu Musa Al-Asy'ari. Maududi dalam khilafah kerajaan. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama saya tahu jeleknya Maududi ketika itu. Ini apa salah cetak ya? Masih husnudon tadinya. Karena seperti umumnya manusia, umumnya para pemuda, Bacaan saat itu bacaan buku IM semua. Kamu ngambil sambil merentok ke buku Islam, pasti dapatnya buku IM. Ya, karena saking banyaknya. Ya. Tapi ketika membaca ini kok aneh. Sehingga ketika ada bantuan kepada ulama, cocok. Ini dia. Ternyata benar ada masalah. Ya. Said Qutub juga demikian. Maksudnya Utsman bin Affan. Harith Suwaidan juga demikian. Wa Hasan bin Farhan al-Maliki. Dan termasuk sahibukum Abu Hasan al-Musri. al musri al-Asli. Tapi lafadat belum Misra. Tapi terusir dari Mesir. Terus berlindung di Yaman. Pengen dianggap sebagai muridnya ulama ahlu sunnah. Saya mukbil. Tetapi tidak bisa. Karena madhabnya berbeda. Manhajnya berbeda. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan kalau dia tidak sama dengan manhaj gurunya sama sekali. Wa man dafa'an ulai aw sakata anhum. Dan bagaimana kira-kira menurut Ibnu Mubarak orang-orang yang mendiamkan mereka atau membela mereka atau memaklumi mereka tapi mereka kan masih ahli sunnah tapi kan masih mengajarkan sunnah kira-kira apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak jauh tinggalkan Hadis fulan wa fulan wa fulan. Hadis dokter fulan wa dokter fulan. Kan begitu. Alhamdulillah. Berkata Hisham bin Urwah rahimahullah. Kan Al-Hasan wa Musirin Yaqulani Al-Hasan dan Musirin berkata. La tujalisu al ahwa. Jangan kalian duduk dengan al ahwa. Wala tujadiluhum dan jangan berdebat dengan mereka. Wala tasma'u minhum dan jangan mendengar dari mereka. قال أيوب رحمه الله أيوب سقطياني رآني سعيد bin Jubair jalastu ila Talq bin Habib. Melihat aku Sa'id bin Jubair duduk dengan Talq bin Habib. Faqala li alam araka jalasta ila Talq bin Habib? La tujalisannahu. Aku lihat engkau duduk dengan dia. Jangan sekali-kali engkau duduk dengan dia. Qala Ayyub, "Wa ma shawaratuhu fi dhalika, walakin yahiqqu lirajul muslim إذا ra'a min akhi syai'an yakrahu an yansahahu. Berkata Ayub, "Wa ma Tidaklah aku bermusyawarah dengannya. Hanya saja kalau aku melihat seseorang muslim atau seorang muslim melihat pada saudaranya ada sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah dia menasehatinya. Bayangkan kalau dibandingkan kalau kita hadap dengan kita semuanya, ya. mungkin paling banyaknya Paling bagusnya para fikum. Tetapi mereka karena sangat hati-hatinya dalam masalah-masalah agama, maka ada perkara-perkara yang menurut dia ini adalah cerca atau cacat, maka dikatakan jangan ambil dari dia. Jangan ambil, jangan duduk dengan dia. Alhamdulillah, sehingga Syekh Ahmad Bazmul menyatakan dalam poin-poinnya ketika beliau menyampaikan prinsip-prinsip salafiyah untuk menghindari hizbiyah. Kata beliau, Jangan ambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dan dari orang-orang yang terfitnah dengan ahlul bid'ah. Dan dari orang-orang yang tidak jelas sikapnya. Eh, jangan ambil ilmu dari dia. Dan dari orang yang sudah ditahdir oleh para ulama. Eh, jangan ambil ilmu dari mereka. Sebab, Barakallahu Fikum, yang namanya kehati-hatian adalah apa yang diajarkan. Gak mayaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan kamu. Ini meragukan. Ini kemana ini? Gak jelas sikapnya. Ya ambil yang jelas saja. Kenapa? Emang kita harus ngaji sama dia? Oh enggak. Ya sudah. Ngaji sama yang jelas. Demikian diajarkan oleh para ulama agar kita mengambil agama dari orang-orang yang kita yakin bahwa dia adalah di atas jalan sunnah, di atas jalan salaf dan berjalan bersama para ulama ahlus sunnah. Qala Ali ibn Abi Khalid rahimahullah قلت لأحمد <clears throat> يعني أحمد بن حنبل إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا وهو جاري Aku katakan pada Ahmad bin Hanbal. Ini Ali bin Abi Khalid membawa seseorang dari tetangganya. Wahai Imam Ahmad, ini orang, Syekh ini, adalah tetanggaku. Wa qanna'aituhu an rajul. Wa yuhibbu an yasma qawlaka fih. Dan ini aku sudah larang dia dari Haris al-Qasir. Aku sudah peringatkan dia, tapi dia pengen dengar langsung dari engkau. Yani Haris al-Muhasibi. Haris al-Qasir kunyahnya atau julukan Haris al-Muhasibi. Wa kuntu ra'aitani ra'aitani ma'ahu mundu sinina Dan kau pernah melihat aku bersama dia dulu Kemudian engkau nasihati aku, la tujalishu, wala tukallimhu. Jangan duduk dengan dia, jangan berbaju dengan dia. Maka sampai sekarang aku nggak ajak bicara dia. Hatta saat sampai hari ini. Tetapi syekh ini orang tua ini terus bermaju sama dia. Tetanggaku ini masih terus bermaju dengan dia. Bapak takulufi. Bagaimana pendapat engkau ya imam tentang orang ini? Para itu Ahmad qad ihmarra launuhu. Aku lihat Imam Ahmad memerah wajahnya. Wantafaqat awdajuhu wa inahu. Dan terlihat otot lehernya. Wa maraitu hakadha qat. Aku enggak pernah melihat dia seperti itu sama sekali. Tuma ja'ala yantafid wa yaqul. Mulailah dia berdiri dan mengibaskan pakaiannya sambil menyatakan daka fa'alallahu bihi ma fa'al. Allah perlakukan dia apa yang Allah perlakukan. Laisa ya'rif dzalika illa man khabbarahu wa arafahu. Sungguh enggak kenal dia kecuali orang yang pernah pengalaman dengan dia yang betul-betul mengetahui dia. Uwais, Uwais. Zakara ya'rifu illa man qad khabbarahu wa'arafahu. Enggak kenal dia kecuali orang yang pernah berpengalaman dengan dia dan pernah tahu tentang dia. Zaka jalathu al-Mughazali wa Yaqub wa fulan wa fulan. Fakhrajahum ila ra'i jaham. Ini orang pernah duduk bersamanya Al-Maghazili dan Yakub dan Fulan dan Fulan. Semuanya keluar atau dikeluarkan oleh dia dari ahli sunnah kepada Jahmiyah. Halaku bisa babi. Mereka semua binasa karena orang ini. Karena Husain al-Karabisi. Uwei, uwei kata beliau. Diulang-ulang lagi. Jengkel dengan orang yang sudah diperingatkan agar jangan duduk sama dia. Tetap maksa. Kadang-kadang memang ya, pandangan orang alim dengan pandangan orang bodoh ya, berbeda. Ya. Bahkan bukan kadang-kadang, sering kali kalau orang dewasa yang punya ilmu takut. Anak kecil yang bodoh nggak takut. Bukan karena pemberani, tapi karena bodoh. Ini ular berbisa, mematikan. Takut ini orang tua. Anak kecil mana takut dia? Mungkin di parang akan dipegang dia. datangnya pegang. Kenapa? Gak ngerti. Ada. Ada jahil, asfagir gak ngerti. Demikian pula ketika para ulama menyatakan la tujalishu. Ada hizbi. Muhtariq. Hati-hati dari dia. Si bodoh ini berkata, apa salahnya sih kesian dia? Saya lihat baik-baik aja kok. Apa bahayanya? Saya sudah duduk dua kali, tiga kali. Semuanya ilmu dari mulutnya. Laka, la ya'rifu illa man khabbarahu Orang ini tidak tahu tentang dia kecuali orang yang pernah pengalaman dengan dia, yang pernah berdebat dengan dia atau menasihati dia, yang pernah mendengarkan subhat-subhat dia. Kalau kamu menunggu subhatnya, bisa jadi ketika keluar subhatnya kamu bukan tahu, malah terbawa. Bukan, ah ternyata benar bukan. Wah ternyata cerdas juga Ustaz ini. Idenya cemerlang. Padahal subhat yang menyesatkan. Maka Imam Ahmad terus menyatakan seperti itu. Daka, daka ila akhirihi. Faqala lahu syekh. Berkata syekhnya, orang tua tadi. Ya Abu Abdullah. Perhatikan alasannya orang tua tadi. Ya Abu Abdullah. Yarwil hadith. Sakinun. Khasya' Hai Abu Abdullah. Ini orang meriwayatkan hadis. Orangnya tenang. Khusyuk dalam ibadah. Min qissatihi wa min qissatihi. Diceritakan kisah-kisahnya. Bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana. Ya. Faghadiba Abu Abdullah. Maka Imam Ahmad marah kembali. Dan mulai berkata, La khushu'uhu wa linuh." Jangan kau tertipu dengan khusyuknya. Jangan tertipu dengan lemah lembutnya. Zaka, zaka. La tatarru bitan kisra'si. Jangan tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala. innahu rajulun su' Sesungguhnya dia orang yang jelek. Zaka la ya'rifu illa man qad khabbarahu. La tukallimhu. La karamata lahu. Itu orang tidak akan kenal padanya kecuali orang yang pernah tahu tentangnya. Yang sudah berpengalaman sama dia. La tukallimhu. Jangan ajak bicara dia. La karamatalahu Dia tidak memiliki kemuliaan. Kullu man haddatsa bi ahadithi Rasulillah kana mubtadi'an tajlis ilaih. Apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis kemudian dia padahal mubtadi' kamu duduk bersamanya? Apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis kamu duduk bersamanya? Walaupun dia mubtadi'? La wala karamah. Wala na'ma'ain. Jangan butakan mata kita. Jangan tutup mata. Ini orang rajulun su. Perbedaan alim dengan orang yang ami. Orang yang awam. Alim tahu ini bahayanya. Orang awam lihatnya dari tunduk-tunduknya. Sopannya Masya Allah, tidak pernah bicara. Jangan, itu nggak pernah. Semua boleh. Ya kan orang awam menganggap baik kalau semuanya boleh. Oh itu nggak apa-apa. Itu, itu juga nggak apa-apa. Yang ini, yang ini ya semuanya nggak apa-apa juga. Wah baik sekali saat saat ini. Apalagi lihat khusyuknya ibadah, rukuknya, sujudnya yang panjang baca Qurannya, sholat malamnya, puasanya, dan kemisnya, masya Allah ibadahnya, akhlaknya, masya Allah. Padahal dia mubtadi Allah, memiliki pemikiran jahmiyah, pemikiran jahat bin Sofwan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam, menolak ayat Al-Qur'an, menolak hadis Rasulullah SAW, menolak ayat dalam kalam Allah Musa taklima. tolak semua mereka. Tetapi orang ami Lihat dari akhlaknya bagus, luhur, jarumil hadis, khasya, sakin, kaita wa kaita. Jangan kalian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Jaham bin Sofwan, bagaimana ibadahnya uh, fulan, bin Dirham atau siapa lagi, Wasil bin Atha, tokoh-tokoh ahli bidah. Jangan. Khawatir kalau ternyata bagus kalian tertipu. Ya Allah kasihannya ya. Orang bagus ini. Ya. Seperti ucapan Jamaluddin al ini Ya. Dari grupnya Muhammad Abduh. Madrasah Islahiyah di Mesir. Ya. Nulis sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Masya Allah. Ya. Sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Isinya pembelaan pada Jahm bin ketika saya baca tulisannya Syekh Rabi yang membantah Ibrahim Ruhaili membawa kita itu tulisannya Jamaluddin Al-Qasimi baru tahu Masya Allah ternyata banyak yang kita belum tahu ternyata pemikiran-pemikiran Hizbiyah Ikhwaniyah, Sururiyah, sampai yang baru lagi, yang baru lagi Ternyata itu sudah kuno, sudah pernah diucapkan oleh tokoh yang lama di zamannya Muhammad Abdul dan setelahnya, yaitu Jamaluddin Al-Qasimi yang membela Jamin Sofwan bahwa dia itu begini, dia itu beristihad. Silahkan kalau kalian tidak sependapat dengan istihadnya, kalian dengan istihad kalian, dia dengan istihad dia. Masya Allah, lihat pembelaannya. Maka istihadnya Jamin Sofwan ini mendapat satu kalau salah. Kalau kalian benar dapat dua. Maka enggak perlu kita saling salah menyalahkan. Astagfirullah Ya. Yang naudzubillah ucapannya kufur. Ya. Yang dikafirkan oleh sebagian para ulama. Ya. Dibela dan disebutkan riwayatnya. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ibadahnya? <clears throat> Itu menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang-orang jahil menilai dari zahir. Tetapi para ulama melihat dari usul prinsip-prinsip yang dipegangnya. Kalau prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip bid'ah, bagaimanapun zahirnya dia masya Allah, ya, akhlak yang luhur, la taqtaru bi khusyu'ihi, la taqtaru bi akhlaqihi, jangan tertipu dengan akhlaknya. Qul inna a'udzu ini yang sering dibahas oleh mereka. Dia tuh salafi, nggak punya akhlak. Mana salafi yang nggak punya akhlak? Ini saya kampung. Mana? Ternyata karena mentahdir. Jadi nggak punya akhlaknya karena menyatakan fulan kadal, fulan hizbi. Ah, itu nggak punya adab. Sedangkan kita dan ustaz-ustaz kita adabnya masya Allah baik. Kalaupun ada yang mungkin kurang adabnya, apakah berarti dia sesat? Tidak sesat. Tetapi sebaliknya, kalau adab akhlaknya bagus, tetapi dalam keadaan dia memiliki pemikiran sesat, bagaimana? Mana yang lebih ringan? Kalau Alhamdulillah, usikum wa iyyakum Allah, Aku wasiatkan kepada antum semuanya dan kita semuanya agar di samping kita berpegang dengan manhaj salaf, aqidah salaf juga dengan akhlak salaf. Akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Jangan sampai mereka menuduh kita dari sini akhlak. Kalau sudah kita berupaya untuk berakhlak yang baik pada orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, bersikap baik pada sahabat-sahabat, pada ikhwah, dalam masalah muamalah, dalam masalah apa saja. Maka kalaupun mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Qala Ibn Abi Zamanain rahimahullah Walam yazal ahlus sunnah ya'ibuna ahlal ahwa'il mudillah. Kata Ibn Abi Zamanain. Dan terus ahlus sunnah menjelekkan ahlul ahwa yang menyesatkan. Wa yanhauna an mujalasatihim. Dan peringatkan agar jangan bermasjid dengan mereka. Wa yukhawifuna fitnatahum. Dan menakut-nakuti, mengancam hati-hati dari fitnah mereka. Wa yukhbiruna bi khalaqihim dan mengkhabarkan bagaimana akibat mereka. wala yarawna dzalika ghibah. Dan seluruh para ulama tidak menganggap yang seperti itu sebagai ghibah. Wala ta'nan alaihim tidak pula sebagai ta'an, sebagai cercaan pada mereka. Demikian barakallahu fikum. Selesai masalah bab tahdir min ahli al-ahwa wa ahli al-bid'ah. Jazakallahu khairan. على حسن استماعكم ما شاء الله